Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd Kita lanjutkan bedah buku kita Yang dilangsungkan kemarin di Bekasi Kita sampai pada bab 5 ketentuan puasa bagi orang sakit dan musafir dan sudah sampai pada halaman 85 ketentuan puasa bagi musafir sudah masuk ke masalah-masalah yang disebutkan masalah pertama masalah kedua sekarang masalah ketiga pada masalah ketiga dibahas safar maksiat dan kaitannya dengan keringanan berbuka puasa ya safar itu macam-macam ada safar to'ah safar dalam rangka melakukan ketaatan ketaatan seperti safar untuk berhaji berumrah nah ada safar mubah safar untuk perkara yang mubah untuk berdagang dan semisalnya dan ada safar dalam rangka bermaksiat seperti safar untuk mencuri, safar untuk pergi berzina dan sebagainya. Ya. Apakah orang yang safarnya dalam rangka bermaksiat? Ikut mendapat keringanan berbuka puasa? Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, kesimpulannya di buku ini kami nyatakan pendapat yang kedua yang benar bahwa rukhsah tersebut bersifat umum. Jadi safar maksiat termasuk safar yang mendapat keringanan berbuka. Namun di akhir pembahasan pada halaman 91 paragraf terakhir masalah pembahasan masalah ini kami katakan namun jika seseorang melakukan safar dengan maksud untuk menghindar dari kewajiban puasa nah ini yang masalah jadi sengaja safar agar terhindar dari kewajiban puasa ini hukumnya seperti kata Syekh Ibn Uthaymin dalam Asyarhul Mumti' Ya, bahwa itu tidak boleh Safarnya safar haram Dan dia dihukum dengan lawan dari niatnya Kebalikan dari niatnya yang batil itu Karena itu rekayasa untuk menghindar dari kewajiban Ya, maka tidak bisa dikatakan ada keringanan baginya untuk berbuka. Jika dia tidak berpuasa, ya, dalam safar itu dia tetap berdosa. Nah, masalah keempat keringanan untuk melakukan kosor dan berbuka puasa dalam safar berkenaan dengan jenis kendaraan yang dipakai. Ya, pada pembahasan ini kami nukil fatwa Al-Imam Ibn Baz rahimahullah yang menerangkan bahwa tidak ada bedanya antara safar masa lalu dengan masa sekarang yang menggunakan kendaraan bermesin seperti mobil bahkan yang berkecepatan tinggi seperti pesawat terbang ya sama saja selama itu safar. Nah, maka tetap terkena hukum kosor, sholat dan rukhsah keringanan ber, berbuka. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum itu dalam keadaan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa saja yang akan tercipta dengan izin Allah Subhanahu wa taala di masa setelah masa Nabi Alaihissalam, seperti di masa modern di masa kita sekarang. Naam. Allah berfirman dalam surat An-Nahl wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah telah menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kalian mengendarainya dan menjadikannya sebagai perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Serta Allah pun menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Kita tidak tahu entah apa lagi yang akan tercipta nanti yang akan ditemukan dengan izin Allah Subhanahu taala di masa-masa yang akan datang. Nah, jadi kesimpulannya sama ya hukum ini tetap berlaku ya kendaraan apapun yang di kendarai selama itu safar masalah kelima ya halaman 93 beberapa keadaan musafir terkait dengan hukum berpuasa dan berbuka pada masalah ini akan diterangkan rincian beberapa keadaan musafir dengan hukumnya masing-masing terkait dengan keringanan berbuka. Mana yang afdol bagi dia? Eh. Apa hukum yang berlaku padanya? Rincian yang pertama, berpuasa atau berbuka sama saja bagi musafir itu berbuka atau berpuasa berpuasa atau berbuka sama saja baginya tidak ada bedanya ini bagi musafir yang fisiknya sehat dan kuat ya terkadang musafir itu safar dalam keadaan fisiknya sehat dan kuat fisiknya sedang bagus-bagusnya ya atau dalam safar itu dia mendapatkan kemudahan cuaca mendukung ya kenyamanan kendaraan juga mendukung suplemennya juga mendukung sehingga dia tidak merasakan penatnya safar sehingga jika dia berpuasa dalam safarnya sama saja dia tidak berpuasa atau dia berpuasa sama saja bagi dia nah biasa-biasa saja gitu tidak merasakan masyakoh tidak merasakan berat jika dia berpuasa biasa-biasa saja nah pada kondisi ini apa yang afdol bagi dia apakah dikatakan afdol berpuasa mengingat itu bulan Ramadan sehingga dia melaksanakannya di bulan suci Ramadan atau afdol bagi dia untuk mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yakni berbuka masalah ini diperdebatkan cukup sengit oleh ulama kami menukil di sini tiga pendapat Ya. Telah kami nukil lengkap siapa saja yang memegang madhab ini, apa saja dalilnya masing-masing dari tiga pendapat itu. Pendapat yang pertama A menyatakan bahwa yang afdol yang lebih utama baginya adalah berpuasa. Iya. Yeah. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah dengan memilih berpuasa berarti menyegerakan melaksanakan kewajiban dan menjatuhkan puasanya di bulan Ramadan yang merupakan waktu yang lebih utama untuk berpuasa dibandingkan jika dia kodok di luar Ramadan. Nah, lengkapnya bisa di disimak di sini, dibaca di buku. Nah, pendapat yang kedua B sebaliknya halaman 95 menyatakan afdol baginya berbuka. Ya. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah berdalil dengan hadis Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk diambil keringanan-keringanannya, rukhsah-rukhsahnya. Allah suka itu. Sebagaimana Allah tidak suka sebagaimana Allah membenci untuk dimaksiati jika dikatakan bahwa Allah SWT wa taala menyukai rukhsah, rukhsahnya keringanan, keringanannya diambil, berarti lebih utama mengambil keringanan berbuka. Pendapat yang ketiga C halaman 96 pendapat yang menyatakan bahwa yang lebih utama adalah tergantung mana yang paling mudah bagi musafir itu antara berpuasa atau berbuka ditinjau dari segi sulit atau tidaknya untuk melakukan kodok jika dia timbang kondisinya lebih mudah berpuasa saat itu dalam safarnya ketimbang dikodok nanti di luar Ramadan akan sulit bagi dia ya karena kondisinya di luar Ramadan misalkan agenda safarnya lebih banyak lagi kesibukannya lebih sehingga malah sulit mengkodoknya di luar Ramadan berarti afdol dia berpuasa saat itu jika dia timbang bahwa kodok puasa di luar Ramadan lebih mudah baginya lebih leluasa baginya lebih longgar baginya yang utama adalah melakukan kodok dan dia mengambil rukhsah keringanan berbuka dalam safarnya itu pendapat ini yang kami dukung yang kami rojihkan di buku ini pendapat Mujahid Omar bin Abdul Aziz pendapat Qatadah dipilih oleh Ibnul Mundir dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dalil-dalil yang menguatkan pendapat ini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Al-Baqarah ayat 185 ya di halaman 96 ya Yuridullahu bikumul yusra Allah menyukai kemudahan bagi kalian wala yuridu bikumul usr dan tidak menyukai kesulitan bagi kalian dan tidak menyukai kesulitan bagi kalian. Jadi ditimbang tadi mana yang mudah berarti itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bermaksud menyulitkan. Tidak menyukai menyulitkan hamba-hambanya. Dalil lainnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaq alaih bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya adalah seorang pria yang kuat berpuasa ya selalu berpuasa banyak puasanya dia tanya kepada Nabi apakah saya boleh berpuasa saat safar ternyata Nabi mengatakan ada suatu salam sum syi'ta wa aftir syi'ta silakan berpuasa jika engkau mau dan silakan berbuka jika engkau mau. Terserah. Artinya lihat kondisimu, lihat keadaanmu. Mana yang lebih mudah bagimu? Ya, bahkan ada riwayat lain yang dibawakan oleh Al Albani di sini. Ya. Riwayat Hamzah bin Amr Al-Ashami sendiri tentang dirinya. Dia sendiri yang meriwayatkan bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW. Masalah ini pada riwayat tersebut Nabi mengatakan ayu dzalika alaika aisar faf'al. Mana di antara kedua hal itu yang lebih mudah bagimu maka lakukanlah. Naam. Yang dikeluarkan oleh eh, Tamam dalam kitab Al-Fawaid Al-Albani rahimahullah mengatakan jika riwayat ini sahih Riwayat yang terakhir tadi yang jelas-jelas terang-terangan Nabi mengatakan engkau timbang sendiri keadaanmu mana yang lebih mudah bagimu maka lakukan. Jika riwayat ini sahih kata beliau berarti jelas karena dalilnya jelas sekali. Jika riwayat ini tidak benar dari Nabi SAW maka riwayat sebelumnya riwayat Aisyah muttafaq alaih sum in syi'ta wa in syi'ta silakan berpuasa jika engkau mau dan silakan berbuka jika engkau mau serta keumuman makna ayat yuridullahu bikum yusr wa la yuridu bikum usr Allah menyukai kemudahan bagi kalian dan tidak menyukai kesulitan bagi kalian ya menguatkan pendapat ini ya mana yang termudah antara berpuasa saat itu daripada dikodok ataukah ya berbuka saat itu dan dikodok nantinya Nah, wallahu alam. Ini pendapat yang terbaik insyaallah. Nabi SAW sendiri amaliyahnya ya dalam safar begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum beragam terkadang e, mereka berpuasa dan terkadang berbuka. Nah, jadi tergantung kondisi yang ada. Wallahu a'lam. Rincian keadaan yang kedua. Halaman 100. Halaman 100. Berbuka lebih ringan bagi musafir. berbuka lebih ringan bagi musafir. Nah. Di sini Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan berbuka lebih utama. Berbuka lebih utama karena itu yang lebih ringan bagi musafir tersebut. Jika keadaannya seperti itu maka lebih baik berbuka. Nah, nah pada kondisi yang kedua ini, ketika berbuka lebih ringan, tampak manfaat. Nah, tampak sekali manfaat dari keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ketika memberi keringanan rukhsah untuk berbuka saat safar. Tampak di sini. Ya, manfaat dari keringanan tersebut agar mereka terhindar dari sesuatu yang memberatkan mereka. Ayat sudah kita dengar tadi, yuridullahu bikumul yusra la yuridu bikumul usra. Allah menyukai kemudahan bagi kalian dan tidak menyukai kesulitan bagi kalian. Dan hadis juga yang telah disebutkan tadi, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh sesungguhnya Allah menyukai untuk diambil keringanan-keringanannya sebagaimana Allah tidak suka untuk dimaksiati nah penempatan hadis ya pada keadaan ini bagi musafir jelas nah jadi yang lebih disukai bagi dia yang afdal bagi dia yang lebih utama adalah ber berbuka karena itu yang lebih ringan baginya. Nah, di sini kami nukil juga Ibnu Utsaimin mengatakan jika seorang musafir tetap memaksakan diri berpuasa dalam keadaan memberatkan diri, ia melakukan sesuatu yang makruh. Jika memaksakan diri berpuasa dan ternyata itu memberatkan dirinya, maka dia melakukan sesuatu yang makruh. Ya, karena melakukan hal yang memberatkan diri padahal ada keringanan menunjukkan adanya sifat sikap berpaling dari keringanan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dan itu dimakruhkan. Nah, keadaan yang ketiga, berpuasa sangat memberatkan musafir itu sehingga ia tidak mampu lagi untuk menanggungnya atau bahkan memudaratkannya. Nah, ini kondisi yang ketiga ini ya ada dua keadaan yang berdekatan dan hukumnya sama, yaitu puasa memberatkan dia. Beratnya itu bukan berat biasa tapi memang sangat berat sampai-sampai dia tidak mampu menanggungnya, dia menyiksa dirinya memaksakan diri menyiksa dirinya ya atau bahkan bisa sampai memudaratkannya atau bahkan memudaratkan dirinya pada keadaan ini hukum berpuasa baginya adalah haram dan wajib berbuka haram dan wajib berbuka Ini kami nukil sebagai pendapat Ibnu Utsaimin dan Al-Albani. Dan di sini disebutkan dua hadis yang merupakan dalil. Hadis yang pertama hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu riwayat Muslim yang menceritakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar untuk melakukan perang pada tahun penaklukan kota Mekah amal fath menuju Makkah untuk menaklukkan kota Mekah itu di bulan Ramadan ya Nabi Alaihissalam berpuasa para sahabat juga berpuasa sampai mereka mencapai tempat yang disebut Qura al-Ghamim dilaporkan kepada Nabi Alaihissalam Inna nas qad alaihim asyam Wa inna ma yanzuruna fi ma fa'alt. Sesungguhnya orang-orang sudah merasa berat berpuasa dan sesungguhnya mereka mereka hanyalah menanti apa yang akan engkau perbuat. Mereka sudah merasakan berat ini. Akhirnya Nabi Alaihissalam minta ya sewada air. Kemudian Nabi mengangkat tinggi ya agar dilihat oleh semuanya Kemudian Nabi mempertontonkan kepada sahabat berbuka diminum oleh Nabi SAW untuk memberi contoh agar para sahabat pasukan semuanya ikut berbuka karena mereka sudah merasakan berat. Setelah itu Nabi SAW diberi informasi bahwa sebagian orang tetap memaksakan diri melanjutkan puasanya. Nah disitulah Nabi SAW bersabda, ulaikal usatu, ulaikal usatu mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Nah, kalau Nabi Alaihissalam menyifati mereka bahwa mereka bermaksiat, berarti puasa yang mereka lakukan maksiat berarti ha? haram. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah muttafaq alaih. Bahwa Rasulullah SAW pernah suatu ketika dalam safar Nabi melihat seorang pria ya ra'a rajulan fararja alaihi ziham qad alaihi seorang pria dikerumuni orang banyak dalam keadaan dia dinaungkan di bawah pohon dari panas matahari dikerumuni orang banyak nah Nabi bertanya Mahada ada apa ini? Mereka menjawab soim. Dia berpuasa. Dia memaksa diri berpuasa sampai digotong, dinaungkan di bawah pohon kemudian dikerumun orang banyak. Nah, akhirnya Nabi bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan merupakan kebaikan berpuasa dalam safar. Bukan merupakan kebaikan berpuasa dalam safar. Ya. Kalau bukan kebaikan berarti kejelekan, berarti maksiat. Nah, tetapi ucapan Nabi bukan merupakan kebaikan berpuasa dalam safar pada hadis ini harus dibawa kepada sebab datangnya keluarnya sab sabda Nabi terkait orang tersebut yang keadaannya seperti itu menyiksa diri ya sampai digotong dikerumuni ya berarti kan membahayakan dirinya nah jadi dari dua dalil tampak jelas haramnya berpuasa bagi musafir yang diberatkan oleh puasa sampai pada tahap tidak tertanggulangi oleh dia beratnya atau bahkan memudaratkan dirinya. Nah. Apakah puasa tersebut sah? Kalau hukumnya sudah kita dengar haram dia melakukannya. Nah, artinya dia bermaksiat dengan itu, melakukan dosa dengan itu. Tapi apakah puasanya yang dia paksakan ini tadi tetap dianggap sah? Nah, di sini pada halaman 103 kami katakan dalam hal ini mungkin kita bisa menyepakati pendapat al-zahiriyah seperti Ibn Hazm dan yang lainnya bahwa puasa seorang musafir tidak sah. Nah, yakni pada kondisi yang keti ketiga ini tadi yang status hukumnya haram. Nah, jika tak maksakan dia berdosa dan tidak sah. Di sini mungkin kita sepakat dengan mereka. Adapun pendapat al ya Ibn Hazm dan yang lainnya bahwa puasa musafir tidak sah secara mutlak ya apapun kondisinya meskipun kondisinya kuat-kuat saja berpuasa biasa-biasa saja kondisi pertama ya berat berpuasa tapi masih bisa ditanggulangi maka di sini kita tidak bisa menyepakati al ya nah sudah kita dengar rincian yang pertama apabila keadaan musafir itu sama saja bagi dia berpuasa atau tidak kondisinya baik biasa-biasa saja kalau dia berpuasa yang diperdebatkan oleh ulama mana yang afdol berpuasa atau ber berbuka dan telah kita lewati mana yang rojih tergantung mana yang mudah bagi dia antara berbuka antara berpuasa atau dia kodok di luar Ramadan dan yang kedua afdol bagi dia ber berbuka karena lebih ringan bagi dia jika dia berbuka dan berat jika dia berpuasa. Jika dia berpuasa dalam keadaan berat dimakruhkan. Nah, sah. Nah, yang terakhir ini saja yang dikatakan haram dan tidak sah. Tayyib. Apabila keadaannya memang sudah sangat memudaratkan dirinya tidak mampu menanggulanginya tapi dia paksa-paksa menyiksa dirinya atau bahkan memudaratkannya. Nah, haram dan tidak sah. Wallahu alam. Masalah keenam. Masih di halaman 103. Hukum musafir yang berpuasa di hari-hari safarnya lalu suatu ketika di siang harinya dalam rangkaian safarnya ia berkeinginan membatalkan puasa yang telah diniatkan. Nah, maksudnya dia dalam dalam dalam safar ini, dalam perjalanan safar di hari-hari safarnya itu dia tetap memilih berpuasa. Dia tetap memilih berpuasa karena dia kuat, biasa ya, biasa saja bagi dia. Nah, kemudian di satu hari di hari-hari itu ya hari itu dia berpuasa siang hari misalkan nah di siang hari atau di sore hari dia ingin membatalkan puasa hari itu. Nah, boleh apa tidak? Karena dia terlanjur menjalaninya. Dia ingin batalkan, tapi dia musafir. Boleh apa tidak? Ini diperselisihkan oleh ulama. Kami nukil di sini pendapat yang benar adalah pendapat jumhur mayoritas ulama yang menyatakan hal itu boleh berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya ya di antaranya hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim nah bahwa Nabi Alaihissalam bersama sahabat ketika penaklukan kota Makkah di bulan Ramadan mereka berbuka di tengah hari nah ketika mencapai lembah Qura Qura Al-Ghamim. Juga pada hadis Ibnu Abbas muttafaq alaih Nabi alaihi keluar berangkat menuju ke Mekkah di bulan Ramadan berpuasa. Ketika mencapai tempat yang namanya Al-Kadid, beliau berbuka. Jadi boleh. Nah, masalah ketujuh perhatikan ini sangat penting masalah ini ya masalah berikutnya ini yaitu seseorang tidak boleh berniat sejak malam hari untuk tidak berpuasa di esok hari dengan alasan akan melakukan safar. Jadi rencana besok mau safar pagi-pagi misalkan. Nah. Nah, apakah sejak malamnya itu sudah sudah tidak berniat berpuasa. Nah, karena besok mau musafir. Sehingga dia bangun di pagi hari dalam keadaan tidak berniat pu puasa. Padahal dia baru merencanakan safar itu. Nah, baru hendak berangkat. Memang sejak malamnya memang sudah berniat berbuka. Itu tidak boleh Nah, itu tidak boleh. Harus tetap berniat berpuasa. Di sini kami nukil keterangan Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidkar. Kata beliau, alim ulama telah bersepakat bahwa orang yang hendak melakukan safar ya, bahwa orang yang hendak melakukan safar di bulan Ramadan tidak diperbolehkan berniat sejak malam hari untuk berbuka untuk tidak berpuasa esok harinya. Alasannya sebab seseorang tidak dianggap sebagai seorang musafir semata-mata dengan adanya niat untuk safar. Dengan semata-mata niat untuk safar besoknya tidak menjadikan statusnya musafir malam itu. Melainkan dia berstatus musafir dengan berangkat melakukan safar atau telah melakukan persiapan matang untuk safar. Dengan berangkat melakukan safar, ini sudah perjalanan, sudah dalam safar, ini yang kita bahas sebelumnya. Kemudian di tengah perjalanannya itu dia ingin berbuka, boleh. boleh. Nah, yani tadinya berpuasa, kemudian memilih untuk membatalkannya di tengah safarnya. Boleh, yang kita lewati sebelumnya. Sebentar. Ya, jadi yang harus dia lakukan yang diperbolehkan lihat ya, masih halaman 105 ya. Paragraf yang terakhir pada masalah ya, masalah tadi di tengah paragraf kami sebutkan yang diperbolehkan adalah berbuka dari puasa yang telah diniatkannya Nah, jadi atau mulai dari awal. Jadi, tidak diperbolehkan berniat sejak malam harinya untuk tidak berpuasa di esok harinya dengan alasan akan melakukan safar pada esok harinya. Jadi diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah berbuka dari puasa yang telah diniatkannya di malam hari jika memang ia tetap jika ia memang telah berada dalam safar atau ia telah berada pada persiapan terakhir. Nah, ini perhatikan ini atau ia telah berada pada persiapan terakhir yang memastikannya untuk safar. Ya. Paginya itu persiapan terakhir sudah matang persiapannya. Tas-tasnya sudah disiapkan semua, bekal-bekalnya sudah siap, pakaian safar yang dipakai dalam safar juga sudah siap, kendaraan sudah siap, sudah di atas kendaraan mau berangkat sudah. Nah, di situ baru boleh. Nah, ini akan kita bahas masalah kedelapan. Hukum seseorang yang di suatu hari berpuasa dalam keadaan bermaksud melakukan safar hari itu juga. Apakah boleh baginya berbuka hari itu? Sudah kita bahas sebelumnya. Jadi malamnya masih harus berniat ber, berpuasa. Nah, nah, kemudian besoknya dia benar-benar persiapan mau berangkat dalam keadaan masih berpuasa ini. Nah, Nah, apakah boleh dia berbuka ya sebelum berangkat? Bismillah, minum, makan, berangkat. Atau masih dipertahankan puasanya ya sampai dia berada dalam safar keluar dari batas wilayah daerahnya, kotanya. Baru dia berbuka. Nah, nah ini diperselisihkan oleh ulama. Nah, ada yang melarang ya untuk berbuka. Nah, dan ada yang membolehkan untuk berbuka, membatalkan puasanya dengan alasan dirinya telah bersatu sebagai musafir. Ini pendapat yang kedua yang kami nukil di sini. Pendapat yang kedua mengatakan pendapat yang membolehkan berbuka membatalkan puasanya dengan alasan dirinya telah berstatus sebagai musafir. Ya. Ini pendapat yang paling tampak di antara dua riwayat dari Al-Imam Ahmad dan pendapat Ishaq bin Rahawai. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, Syaukani, Al-Albani, Mukbil Al-Wadi'i dan Al-Utsaimin juga As-Sun'ani menganggap pendapat ini yang paling tampak kebenarannya. Ini yang benar, ini yang kami pilih di buku ini. Nah, namun permasalahan berikutnya setelah kita mengetahui bahwa pendapat ini yang benar, kapan waktu dia berbuka? Nah, nah ini terbagi dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan setelah melewati batas akhir daerah tempat tinggalnya seperti halnya hukum kosor solat ya seperti halnya kosor solat kalau baru mau berangkat ya jangan kosor dulu nanti kalau sudah melewati batas daerah tempat tinggalnya berarti sudah musafir di sana baru boleh kosor baru boleh berbuka gitu. yang kedua mengatakan disyariatkan bagian untuk berbuka di tempat tinggalnya jika ia memang telah bertekad bulat untuk melakukan safar dengan melakukan persiapan matang untuk safarnya. Jadi beda dengan kosor solat. Kalau kosor solat memang ketika sudah dalam safar sudah keluar dari batas akhir wilayah tempat tinggalnya. Adapun berbuka tidak boleh berbuka saat itu sebelum berangkat berbuka di tempat tinggalnya karena ya lihat uh, catatan kaki nomor 42 kami terangkan di bawah tujuannya adalah agar mendukung fisiknya dalam safar yang akan ditempuhnya dan ini selaras dengan maksud diberlakukannya keringanan berbuka bagi musafir untuk meringankan kondisinya dalam safar. Nah, sehingga boleh ya sebelum berangkat. Nah, jadi sini berbeda dengan kosor. Ini kami nukil adalah pendapat Anas bin Malik dipilih oleh Ibnu Qayyim, Al-Albani, Al-Wadi'i. Nah, dalilnya di sini disebutkan hadis Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi bahwa Muhammad bin Ka'ab rahimahullah bercerita dirinya mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadan dalam keadaan Anas bin Malik sudah siap untuk safar. Bermaksud berangkat safar. Wa qad ruhilat lahu rahilatuh wa labisa thiyabas safar. Dalam keadaan kendaraannya telah disiapkan. Sudah siap berangkat. Juga telah mengenakan pakaian safar. Apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik? fada'a bi ta'amin fa'akal. Anas bin Malik minta dibawakan makanan kemudian dia berbuka membatalkan puasanya sebelum berangkat. Maka Muhammad bin Ka'ab bertanya kepadanya, "Apakah itu sunnah?" Kata Anas bin Malik, "Sunnah." Ini adalah sunnah. Ini adalah ajaran Nabi Alaihissalam. Thumma rakib kemudian Anas bin Malik naik ke kendaraannya dan berangkat. Nah, Hadis ini memiliki syahid penguat dari hadis Abu Basrah Al-Ghifari yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ubaid bin Jubair dia bercerita Ubaid bin Jubair bercerita bahwa dirinya pernah bersama dengan Abu Basrah Al-Ghifari naik safinah ya naik perahu dari Fustok menuju Iskandaria di bulan Ramadan. Nah, lalu ia bergerak berangkat meninggalkan pelabuhan. Ya, mereka meninggalkan pelabuhan baru saja meninggalkan pelabuhan, baru start ini. Nah, kemudian dia pun mengambil makanannya. Ya, untuk berbuka. Kemudian memanggil Abu Basrah memanggil Ubaid untuk ikut bersamanya. Ya, berbuka. Maka Ubaid bin Jubair bertanya, "Bukankah kita masih melihat rumah-rumah? Rumah-rumah penduduk masih kelihatan. Artinya kita belum keluar dari batas daerah tempat tinggal kita." Nah, maka kata Abu Basrah, "Araghibta an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau membenci sunnah Rasulullah SAW? Nah, ini penekanan bahwa sunnah ajaran Rasulullah SAW dalam hal ini seperti itu. Itu tadi yang sudah kita dengar hikmahnya untuk mendukung fisik. Ya sama saja nanti juga akan dibatalkan. Nah, tidak perlu menunggu sampai keluar batas. Dari sekarang berbuka supaya fisiknya kuat mendukung dalam safarnya. Ya. Supaya terdukung fisiknya <clears throat> dalam melakukan safar itu. Na'am wallahu alam. Masalah kesembilan Hukum berpuasa dan berbuka bagi orang yang memiliki pekerjaan atau kebiasaan selalu melakukan safar Rutinitasnya safar Seperti ah, so, Sopir Nahkoda Kapal Tetapi dia memiliki tempat tinggal. Nah, ini halaman 108 pembahasannya. Tetapi dia memiliki tempat tinggal yang tetap di darat. Ada tempat tinggalnya yang tetap yang dia niatkan sebagai tempat tinggalnya di darat. Meskipun dia masih sendiri, masih bujang, belum punya keluarga, tapi punya tempat tinggal yang dia niatkan sebagai tempat tinggal di darat. Nah, jika demikian statusnya ketika dia safar ya statusnya adalah musafir nah yang mendapatkan keringanan untuk melakukan kosor dan berbuka puasa selama safarnya sampai dia kembali ke tempat tinggalnya ya ketika dia eh, naam menyetir mobil ya membawa kapal mengarungi lautan selama itu dia musafir sampai dia pu pulang ke tempat tinggal yang dia niatkan tadi. Selama dalam safarnya dia dia mengkosor dan dia mendapat keringanan berbuka. Nah, kalau ditanyakan kapan mengkodoknya kalau begitu? Nah, dijawab oleh Ibn Uthaymin. mereka bisa menunaikan puasa pada hari-hari safar mereka di bulan Ramadan yang bertepatan dengan musim dingin karena siang harinya pendek dan sejuk sehingga berpuasa saat itu tidak terasa penat. Nah, nah pada kondisi ini kan masuk pada keadaan musafir yang pertama. Ya, antara puasa dengan tidak sah sama. Dia berpuasa biasa saja karena dia mendapat kemudahan dalam safarnya. Musim dingin, siang harinya pendek, sejuk terasa, ringan berpuasa, biasa ya nih. Maka di situ afdal dia berpuasa saja. Nah, karena malah sulit nanti dikodok karena dia memang selalu dalam safar begitu pula ketika mereka kembali ke daerah tempat tinggal mereka di bulan Ramadan ya saat bermukim di tempat tinggalnya wajib melakukan kodok nah atau mengkodok puasanya ketika dalam safar ketika mendapat kemudahan tadi nah jadi tergantung kondisinya Nah, berikutnya yang kedua, namun jika orang yang memiliki rutinitas selalu melakukan safar, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, yang diniatkan sebagai tempat tinggalnya, ia tidak punya rumah, ya, tidak ada tempat tinggal di darat, yang diniatkan sebagai tempat tinggalnya, dan dia selalu berada di atas kendaraan bersama apakah dia sendiri atau bersama keluarganya jika ia berkeluarga. Seluruh sarana kehidupannya ada di atas kendaraannya. Nah, kapal misalkan, ya memang kapal itu jadi rumahnya sudah. Nah, tidak ada rumahnya di darat, jadi dia di situ terus bersama keluarganya. Nah, nah di sini terdapat perbedaan pendapat. Al Imam Ahmad mengatakan dia berstatus sebagai musafir. Nah, Alimam Al Imam Ahmad mengatakan orang tersebut tidak berstatus sebagai musafir. Ini pendapat Ahmad. Orang tersebut tidak berstatus sebagai musafir. Kenapa? Karena dia telah menjadikan kendaraannya sebagai tempat tinggalnya bersama keluarganya. Ya. Berarti selama selama itu dia eh, tidak boleh mengkosor dan tidak boleh berbuka karena dia tidak besar sebagai musafir. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berbeda pendapat. Asy-Syafi'i berpendapat orang tersebut tetap bersatus musafir. Mendapatkan keringanan untuk melakukan kosor dan berbuka puasa. Nah, di sini di buku ini kami katakan Allahu a'lam sepertinya pendapat pertama lebih kuat. Ya memang sudah hidupnya itu sudah. Nah, bersama kendaraannya. Tayyib, wallahu a'lam. Kami tutup bab ini dengan per, dengan satu pembahasan ya. Perhatian dari keterangan yang telah lewat dua udur yang dengannya seseorang mendapat rukhsah untuk berbuka. Apa dua udur itu? Sakit atau sah safar dengan rincian yang telah kita pelajari. Nah, ini yang merupakan udur. Nah, yang butuh diperhatikan di sini, ada pun kondisi berat, kondisi berat yang dirasakan seseorang dalam berpuasa itu bukan udur. Dia orang sehat, dia mukim, ya bukan musafir. Puasa kemudian merasa berat puasa, terasa dia, terasa berat. Tidak boleh kemudian beralas wah berat sekali rasanya nih kemudian berudur ya saya buka saja tidak bisa harus berjuang sober sabar. naam oleh karena itu haram bagi yang untuk berbuka puasa pada kondisi tersebut meskipun dia pekerja berat meskipun pekerja berat ya kecuali nah ada perkecualian kecuali jika terasa amat berat baginya dan tidak tertanggulangi lagi sampai pada tahap dirinya khawatir akan terkena mudarat atau celaka karenanya ya terkena mudarat bisa jatuh sakit gara-gara itu ya terasa sudah nah kan sakit atau dia akan celaka karenanya Nah, bisa sampai mati dia gara-gara itu. Nah, binasa gara-gara itu. Nah, dah, dah mulai ada tanda-tanda sudah mau demam ini. Diteruskan demam betul ya, sakit jadinya. Nah, atau bahkan bisa, nah bisa binasa, bisa binasa, celaka, bahaya. Dalam kondisi ini diperbolehkan berbuka. Pada kondisi ini dibolehkan berbuka. Dalilnya penyamaan hukum dengan orang sakit menurut metode kias. Naam, al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu berporos pada ilatnya. Kalau orang sakit ya diberi keringanan ilatnya itu ya karena sakitnya nah maka orang yang seperti ini kendara keadaannya ilat itu juga ada faktor itu juga ada padanya nah maka mendapat keringanan nah demikian kata ulama jadi boleh dia berbuka pembahasan berikutnya adalah mengenai kewajiban untuk mengkodok puasa yang ditinggalkan itu karena kondisi tadi. Apakah dia wajib mengkodoknya atau tidak atau tidak tidak wajib mengkodoknya ini dimaafkan dan tidak wajib mengkodoknya. Ibn Hazm Al-Dhahiri mengatakan tidak wajib mengkodoknya. Alasan Ibn Hazm karena dia dipaksa oleh keadaan fisiknya bukan kemauan dia, bukan pilihan dia. Dia dipaksa oleh kondisi fisiknya maka terpaksa. Maka tidak tidak ada kewajiban mengkodok. Ini tentunya lemah. Nah, nah pendapat-pendapat yang yang aneh seperti ini yang butuh diwaspadai dari Ibnu Hazm. Nah, yang beda dengan jumhur yang memang terasa tampak pendapat itu agak lain. Seperti ini misalkan. Alasannya karena dia dipaksa, bukan pilihannya. Difak, terpaksa karena dipaksa oleh fisik yang seperti itu sehingga be, berbuka. Jadi bukan kesalahan dia gitu loh. Takdir. Maka tidak diwajibkan mengkotoh. Ya tidak benar alasan itu tentunya. Nah. Yang benar pendapat yang mengatakan bahwa ia berkewajiban melakukan qadha. Alasannya puasanya batal karena udur yang semakna dengan udur sakit. Sakit juga takdir. Nah, juga fisik juga yang memaksa untuk tidak berpuasa karena sakit ya sama dengan ini. Nah, udur ketika sudah kuat fisik ya ya wajib dikodok diganti dan ini yang dipilih oleh Syaukani Al-Uthaymin dan difatwakan oleh Al-Lajnah Daim yang diketahui oleh Ibn Baz nah ini yang benar selesai bab 5 Kita lanjut bab 6. Ketentuan puasa bagi wanita dalam kondisi-kondisi khusus. Ya. Ketentuan puasa bagi wanita dalam kondisi-kondisi khusus. Ketentuan puasa bagi wanita haid dan wanita nifas. Ini yang pertama, halaman 112. Jadi ada beberapa kondisi khusus. Yang pertama, kondisi haid atau nifas. Nah, wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan berpuasa jika tetap berpuasa padahal haid atau nifas berdosa dan puasanya tidak sah. Nah, jadi kewajibannya adalah berbuka tidak berpuasa karena ada penghalang yaitu haid dan nifasnya dan wajib melakukan kodok puasa yang ditinggalkannya di luar Ramadan sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Dan ini ijma, ijma ulama. Ini ditunjukkan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Naam. Yang menjelaskan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan mengenai kurangnya akal dan agama kaum wanita. Sebab kurangnya agama mereka adalah alaisa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika wanita mengalami haid ia tidak bisa sholat dan tidak berpuasa? Sementara kaum rijal tidak ada haid, tidak ada nifas, jadi mereka bisa sholat terus, beramal terus. Nah, mereka terhalangi. Ini kekurangannya ya dari segi e, naam agama amalan. Tayyib menunjukkan wanita haid wanita nifas tidak boleh sholat tidak boleh berpuasa. Nah, kemudian hadis Aisyah muttafaq alaih yang meriwayatkan bahwa kami para wanita di masa Nabi SAW terkena haid kemudian kami suci kata Aisyah fayamuru nabi qada isyam wala ya'muru nabi qada salah lantas Nabi alaihi merintahkan kami untuk mengkodok puasa dan tidak merintahkan kami mengkodok salat jadi salat tidak dikodok yang dikodok adalah puasa nah Jelas ini? Masalah ini jelas. Berikutnya, ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui, ini halaman 113. Wanita hamil dan menyusui diperbolehkan berbuka. Dan ini tidak berpuasa jika ia mengkhawatirkan keadaan dirinya, janin atau bayinya atau kedua-duanya. Atau keduanya. Boleh jadi dia hanya mengkhawatirkan keadaan dirinya. Boleh jadi yang dia khawatirkan janinnya atau bayinya. Boleh jadi dia khawatirkan dirinya, khawatirkan juga janinnya atau bayinya. Keduanya. Artinya ia khawatir termudaratkan karenanya, karena puasa. Kekhawatiran itu bukan dibuat-buat, bukan mengada-ada, tetapi berdasarkan korinah, berdasarkan indikasi yang menunjukkan hal itu. Ya, jadi pada asalnya wanita hamil dan menyusui dan ini akan disebutkan nanti pada masalah ketiga ya pada asalnya adalah terkena kewajiban puasa seperti yang lainnya. Tetapi kalau kondisinya seperti ini, khawatir termudorotkan karenanya, mengkhawatirkan keadaan dirinya, janin atau bayinya atau keduanya, berdasarkan indikasi yang ada, maka dia mendapat keringanan. Ya, mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Mengenai hal ini ada tiga masalah. Kami, kami bagi tiga masalah. Masalah yang pertama, ketentuan kodok puasa atau membayar fidyah memberi makan fakir miskin bagi wanita hamil atau menyusui yang berbuka karena kekhawatiran tersebut. Nah, yakni apa yang wajib dilakukannya sebagai ganti puasa yang ditinggalkannya? Apakah dia kodok di luar Ramadan atau dia ganti dengan bayar fidyah? Ya, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Di sini kami nukil tiga pendapat. Ya. Kami nukil tiga pendapat. Yang terkuat dari tiga pendapat ini dua. Dua pendapat yang terakhir yang kami nukil. Nah, kita langsung pada dua pendapat itu. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa wanita hamil atau menyusui yang berbuka hanya diwajibkan membayar fidyah. Itu saja, fidyah baik ia berbuka untuk maslahat dirinya sendiri atau maslahat pihak lain dalam hal ini janinnya atau bayinya maupun maslahat keduanya tidak ada bedanya ya fidyah nah ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ini yang dipilih Syekh Al-Albani nah pendapat ini kuat kami katakan kami akui di buku ini bahwa pendapat ini kuat karena merupakan fatwa dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kami katakan di sini pendapat ini pun memiliki kelemahan ditinjau dari sisi makna. Apa kelemahan itu ditinjau dari sisi makna? Karena secara makna pendapat ini menyamakan kondisi wanita hamil atau menyusui yang suatu ketika akan kembali sehat dan kuat, suatu ketika berhenti hamil, suatu ketika berhenti menyusui, disamakan e, dalam hal melakukan kodok puasa disamakan dengan kondisi orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Nah, wanita hamil atau menyusui yang sebenarnya suatu ketika akan berhenti hamil dan berhenti menyusui yang berarti akan sehat dan kuat nanti sehingga bisa mengkodok. Tetapi disamakan kondisinya dengan orang yang tidak mampu lagi berpuasa selamanya karena lanjut usia sehingga berkewajiban menggantinya dengan fidyah disamakan dengan orang tua lanjut usia yang belum pikun masih mukallaf tapi sudah tidak mampu berpuasa yang tidak mungkin lagi ditunggu bisa jadi muda kembali kuat kembali ya maka tidak mungkin ditunggu bisa mengkodok jadinya pilihannya hanya fidyah disamakan dengan itu nah di sini sisi kelemahannya Nah, pendapat yang ketiga bahwa wanita hamil atau menyusui yang berbuka hanya diwajibkan melakukan kodok puasa. Baik ia berbuka untuk maslahat dirinya, pihak lain, maupun untuk maslahat keduanya. Ya, tidak ada bedanya. Yang jelas kewajibannya kodok. Alasannya wanita hamil atau menyusui keadaannya seperti keadaan orang sakit dan musafir yang terkadang merasa berat untuk berpuasa. Nah, sudah disinggung tadi, terkadang ada wanita yang hamil kuat, fisiknya kuat, stamina nya bagus, ya, suplemennya juga terpenuhi, isinya vitaminnya terpenuhi dan dia kuat, tidak ada yang dikhawatirkan, maka wajib berpuasa. Nah, begitu pula menyusui, ya. Tapi ada kalanya ya stamina tidak bagus kondisinya fisiknya lemah karena heminya atau menyusuinya bahkan juga khawatir atau khawatir janinnya atau bayinya nah berat dia berpuasa sehingga di sini udur seperti hanya orang sakit atau musafir nah nah jadi lebih tepat disamakan dengan hukum orang sakit dan musafir berdasarkan metode kias ditinjau dari faktor ya, ilat faktor hukumnya. Nah, Rasulullah SAW pun telah kami katakan di sini, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menyebutkan wanita hamil atau menyusui sejajar dengan musafir dalam hadis Anas bin Malik al Ka'bi yang telah disampaikan sebelumnya ini telah kami syaratkan kemarin. Ketika Nabi SAW pada hadis Anas bin Malik al Ka'bi mengatakan, إن الله تعالى وضع عن musafir syatr salah was-sawm 'anil musafir wa 'anil murdi wal hublah. Sesungguhnya Allah taala telah meletakkan meringankan dari seorang musafir setengah dari salatnya, yakni dikosor yang para kajah dua rakaat. Was-sawm 'anil musafir wa 'anil murdi wal hublah disejajarkan di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala meringankan pula kewajiban puasa dari musafir dari wanita menyusui dan wanita hamil dideretkan disamakan disejajarkan ya mengindikasikan bahwa sama hukumnya ya ilat faktor hukumnya sama karena lemah sepertinya musafir sepertinya orang sakit udur sehingga sama sebagaimana musafir orang sakit kewajibannya mengkodok begitu pula wanita hamil dan menyusui mengkodok nah kami nukil ini sebagai pendapat Ibrahim bin Yazid An-Nakhai pendapat Al-Hasan Al-Basri pendapat Ata bin Abi Rabah ya ini dari kalangan tabi'in dan pendapat Abu Hanifah Imam Abu Hanifah nah kami nukil di sini ulama di masa sekarang Nah, imam di masa sekarang memilih pendapat ini Al-Syeikh Ibn Baz bersama Lajnah Daimah, Al-Syeikh Ibn Uthaymin dan Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i rahmatullah alaihim jami'an. Nah, kami tegaskan di sini pendapat ini yang benar insyaallah. Nah, pendapat ini ya yang benar. Wallahu a'lam. Masalah kedua, Seorang wanita merasa berat sekali untuk melakukan kodok puasa sebanyak tiga atau empat kali Ramadan berturut-turut. Nah, berarti kalau ini hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui tiga Ramadan berarti berapa itu? 30 kali tiga berapa? 90. Kalau lima kali, lima kali tiga 150 hari. Nah, Apakah ia mendapat keringanan untuk mengganti kewajiban kodok puasa tersebut dengan bayar fidyah? Jika demikian, sini kami nukil fatwa lajnah. Al-lajnah daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Menjawab ketika ditanya masalah ini, persis kata mereka, tidak mengapa bagi wanita tersebut untuk menunda kodok puasanya karena rasa berat yang dialaminya akibat hamil dan menyusui yang berturut-turut. Kapan saja ia memiliki kemampuan ia pun berkewajiban untuk segera melaksanakan kodok puasanya karena ia terkena ketentuan hukum puasa yang sama dengan orang sakit sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa man kana أَوْ aw ala safarin fa min ayamin ukhar barang siapa sakit atau dalam safar lalu ia berbuka diwajibkan baginya melakukan kodok puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain nah Kata mereka, wanita tersebut tidak diwajibkan membayar fidyah. Nah, jadi tidak ada keringanan baginya untuk memilih mengganti kewajiban kodok dengan bayar fidyah. Tetap kewajibannya kodok. Jadi catatannya diperbagus. Nah, dicatat yang yang bagus berapa utangnya, ya. Jangan sampai lupa. Kemudian nanti di dikodok ya sesuai dengan kemampuan. Nah, sesuai dengan kemampuan. Dan kenyataannya sebagian kaum wanita melakukan itu sampai 100 ya juga selesai juga. <laughs> Nah, selesai juga. Alhamdulillah. Nah. Yani kotornya eh, kodoknya juga selesai tuntas, utangnya juga sudah dilunasi. Nah, masalah ketiga ini terakhir yang sudah disyaratkan tadi hukum puasa bagi wanita hamil atau menyusui yang merasa bersemangat dan memiliki kekuatan untuk berpuasa dia tidak merasa berat berpuasa tidak ada pengaruh buruk efek buruk terhadap janin atau bayinya pada kondisi seperti ini wanita hamil atau menyusui wajib untuk berpuasa karena tidak ada udur untuk meninggalkan puasa di sini kondisinya tidak sama dengan kondisi orang sakit atau musah musafir. Nah, jadi tidak ada udurnya, maka tetap ya wajib berpuasa. Tapi wanita yang seperti ini, masya Allah, hah sedikit kayaknya, ah, ya? nah sedikit. Keumumannya wanita kalau hamil lemah, menyusui, menyusui mungkin, uh, nah beda dengan hamil, mungkin nah tapi ya tetap karena dia disedot oleh bayinya nah iya dan dia itu menuntut dia untuk banyak makan dan mi, minum lemah dia bisa lemes nah dan bahaya ya ini wanita harus melihat kondisinya ya juga tidak boleh main-main dalam hal ini Nah, jangan sampai jadi kalau kelihatan tanda-tanda ini air susunya ya produksinya kurang, puasa kurang dan bayinya kelaparan, kehausan bisa sakit bahaya. Nah, atau bahkan bisa berhenti bahaya. Nah, jadi itu tadi kalau memang khawatir, nah maka itu keringanan. Tapi kalau memang terlihat masya Allah, ya tidak masalah lancar-lancar saja produksi eh, asinya. Nah, karena memang banyak makan, banyak minum malamnya, suplemennya cukup, tidak ada khawatiran, dia juga kuat. Tidak mengkhawatirkan dirinya, tidak mengkhawatirkan janinnya, kuat, semangat puasa. Nah, berarti tetap puasa. Begitu. Nah, kami nukil ini difatwakan oleh Syekh Ibn Uthaymin dan difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Barakallahu fikum. Selesai bab 6. Bab 7 Ketentuan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Hukum orang yang tidak mampu lagi berpuasa halaman 119. Orang yang tidak mampu lagi berpuasa ada dua golongan. Dibagi menjadi dua golongan yang tidak mampu berpuasa. Golongan yang pertama orang tua lanjut usia yang tidak mampu sama sekali berpuasa, sama sekali tidak mampu, atau merasakan beban yang sangat berat ketika berpuasa, tersiksa. Dipaksa-paksa bisa. Wah, tapi dia tersiksa Nah, tersiksa dia. Bebannya berat sekali. Tersiksa jika di, di, dipaksakan. Itu namanya tidak mampu. Jangan menyiksa. Orang tuanya jangan, di, jangan, di, di, jangan disiksa, dipaksa puasa. Nah, tidak boleh menyiksa. Syariat tidak pernah bermaksud sama sekali, tidak bertujuan sama sekali untuk menyiksa hamba. Nah, makanya ada pilihan-pilihan jika sudah pada tingkatan seperti itu, seperti ini itu berarti dianggap sudah tidak mampu kalau sudah tersiksa dengan puasa kalau dipaksa sebenarnya bisa sampai sampai berbuka bisa dia tapi tersiksa dia kasihan nah berat sekali bebannya nah, itu namanya tidak mampu nah jangan disiksa jangan dipaksakan nah yang dan yang dimaksud kami ingatkan kembali yang dimaksud di sini orang tua yang belum belum apa? belum kehilangan akal, belum pikun. Nah, ya masih mukallaf. Adapun kalau dia sudah pikun, sudah bukan mukallaf, sudah tidak dibicarakan. Sudah tidak ada kaitannya dengan syariat. Nah, yang kedua, penderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Penderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, Ibn Uthaymin menerangkan bahwa hal ini berdasarkan diagnosis ahli medis yang terpercaya di bidangnya. Jadi jangan sembarangan. Diagnosis ahli medis yang terpercaya di bidangnya, yang tingkatannya spesialis, men ahli. Dan dia terpercaya. Nah, kalau dia memfonis ini penyakitnya penyakit demikian, sudah diteliti, ya. Difonis demikian penyakitnya dia termasuk penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, atau berdasarkan keumuman yang terjadi bahwa penderita penyakit seperti itu biasanya tidak bisa sembuh. Lihat keumuman ya masyarakat. Kebiasaan biasanya orang yang kena penyakit itu biasanya tidak ada yang selamat, yang sembuh. Nah. Nah. Ketidakmampuan berpuasa pada diri orang sakit semacam ini bisa jadi karena kelemahan fisik akibat sakitnya yang tidak dapatkan sembuh itu jadi lemah fisiknya sehingga dia tidak mampu berpuasa. Nah, atau bisa jadi karena adanya keharusan untuk selalu makan dan minum. Kalau tidak maka semakin parah. Ya. Keharusan selalu makan dan jadi tidak bisa puasa. Nah, karena selalu harus makan dan minum. Sekian jam misalkan harus makan lagi, minum lagi, gitu. Atau adanya tuntutan untuk selalu mengonsumsi obat. Obatnya tidak boleh putus. Nah, sekian jam harus minum obatnya harus minum obat. Kalau tidak minum obat bahaya. Nah, tambah parah atau bisa mati dia. Nah, nah ini jadi ini dianggap tidak mampu lagi berpuasa. Nah, nah Eh, masa uh, ini pembahasan ini kami bagi menjadi beberapa masalah. Masalah pertama, hukum orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena lanjut usia atau karena sakit yang tidak ada harapan sembuh. Bagaimana hukumnya? Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Mereka berbeda pendapat. Nah, Sebagian ulama ada yang berpendapat kewajiban berpuasa gugur darinya tetapi diwajibkan mengganti dengan bayar fidyah. Bayar fidyah itu memberi makan fakir miskin sebagai ganti setiap hari puasa yang ditinggalkan. Gugur kewajiban puasa karena tidak ada lagi kemampuan untuk berpuasa. Nah, kemudian diwajibkan menggantinya dengan fidyah ini didasarkan pada riwayat yang benar pada riwayat yang benar dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin al 184 Makna ayat bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa terdapat pilihan untuk membayar fidyah berupa memberi makan seorang fakir miskin. Kapan itu? Sudah kita lewati pada pertemuan kemarin. Bagi orang-orang yang mampu puasa ada pilihan antara berpuasa atau bayar fidyah. Tapi puasa lebih baik. Kapan ini? Ini dulu di awal pada fase yang per pertama. Ini sudah mensuh hukum ini. Ayatnya masih tertera dalam Al-Qur'an, kita baca tapi hukum yang terkandung di dalamnya bagi orang yang mampu bahwa ada pilihan antara berpuasa atau menggantinya dengan fidyah sudah mensuh. Nah, sudah kita lewati kemarin. Namun ada hukum ya hukum lain yang terkandung pada yang dipetik dari ayat ini dan itu tidak mansuh yaitu bagi orang yang tidak mam tidak mampu berpuasa menggantinya dengan fidyah. Nah, kata Ibnu Abbas pada riwayat Al-Bukhari, "Laisat bimansukhah." Ayat ini tidak mansuh, tidak tidak dihapus hukumnya kata Ibnu Abbas. Nah, tidak dihapus hukumnya. Nah, artinya tidak dihapus hukumnya terkait dengan orang orang tua lanjut usia yang tidak mampu berpuasa. Kata beliau, kata Ibnu Abbas, huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah yang dimaksud adalah pria dan wanita lanjut usia la yastati'ani ayyasuma yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Fayut'imani makana kulli yawmin miskina hendaknya keduanya memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Nah, jadi tidak mansuh terkait dengan orang tua yang tidak mampu berpuasa. Adapun terkait dengan pilihan bagi orang yang mampu berpuasa antara berbuka atau antara berpuasa atau berbuka dan diganti yang berfidya maka itu mansuh. Nah, mana sudah kita pelajari. Naam. Dan juga kami sebutkan di sini riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nah, dan eh, Ibnu Jarud Al-Baihaqi Al-Albani mengatakan sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim juga dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa ada keringanan bagi orang tua ya laki-laki yang lanjut usia dan wanita yang lanjut usia nah dalam keadaan keduanya sudah tidak mampu ya ber, tidak memiliki lagi kemampuan untuk nah berpuasa maka diganti dengan dengan fidyah. Nah, tapi riwayat ini lengkap ya. Coba kita ikuti riwayat ini. Nah, kata Ibnu Abbas ya, maknanya diberikan keringanan bagi pria dan wanita lanjut usia dalam hal itu dalam keadaan keduanya masih mampu berpuasa masih mampu berpuasa, yaitu jika mau keduanya bisa berbuka dan memberi makanan kepada seorang fakir miskin sebagai ganti setiap puasa yang ditinggalkannya itu fidyah. Dan keduanya tidak diwajibkan melakukan kodok puasa. Nah, ini dulu di awal yang tadi disebutkan. Kata Ibnu Abbas, hukum tersebut kemudian dihapus. Nah, Hukum tadi yang terkandung pada wa alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa ada pilihan untuk bayar fidyah. Kata Ibnu Abbas, orang tua, laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia masih sudah sudah lanjut usia tapi masih kuat, masih mampu berpuasa dulu awalnya sama dengan yang lainnya. Ada pilihan antara berpuasa atau dia tidak berpuasa diganti fidyah. Tapi kemudian hukum ini dihapus kata Ibnu Abbas dihapus dengan turunnya ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu barang siapa di antara kalian menjumpai bulan Ramadan itu tidak dalam keadaan sakit atau safar hendaklah dia berpuasa pada bulan itu maka sudah tidak ada pilihan tadi bagi yang mampu berpuasa tidak ada udur sakit atau safar harus berpuasa tidak boleh memilih buka dan diganti dengan fidyah sudah terhapus hukum tersebut dengan ayat ini nah kemudian kata Ibn Abbas adapun bagi pria dan wanita lanjut usia jika keduanya tidak memiliki kemampuan lagi untuk berpuasa hukum tersebut tetap berlaku tidak dihapus nah, jadi riwayat ini lengkap nah riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya riwayat Ibnu Jarud dalam Muntaq al-Akhbar riwayat Al-Baihaqi Al-Albani mengatakan sahih menurut syarat Al-Bukhari Muslim lengkap menjelaskan masalah ini nah jadi pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini sebenarnya selaras dengan pendapat jumhur bahwa hukum fidyah telah mansuh. Mansuh bagi siapa? Bagi yang mampu pu, puasa. Itu di fase awal sudah tidak berlaku itu. Nah, tetapi bagi orang yang tidak memiliki kemampuan lagi berpuasa, hukum fidyah tidak man mansuh. Nah. Nah, jadi jangan bingung ketika mendapati riwayat dari Ibn Abbas ini ya, karena maksudnya demikian dan itu selaras dengan pendapat jumhur. Nah, Tayyib. Pada halaman 121 di, di paragraf terakhir kami tekankan jika telah jelas bahwa hukum yang berlaku bagi orang lanjut usia yang tidak mampu lagi berpuasa atau sudah sangat diberatkan oleh puasa jelas pula hukum yang yang sama bagi orang sakit yang tidak ada harapan sembuh karena kesamaan makna yang ada pada keduanya itu sama-sama tidak mampu lagi hal ini difatwa telah difatwakan oleh lajnah Daiman dipimpin oleh Ibnu Baz demikian pula fatwa Al-Albani Al-Utsaimin dan Al-Wadi'i Mukbil Al-Wadi'i dan ini yang benar tanpa diragukan lagi Nah, kemudian kami akhiri pembahasan ini dengan menjelaskan kelemahan pendapat yang kedua. Nah, ini sebenarnya harusnya ada nomor ya, nomor dua. Karena tadi di nomor di pendapat pertama. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua sebagian lainnya berpendapat orang yang tidak mampu lagi berpuasa tidak diwajibkan melakukan kodok dan tidak diwajibkan bayar fidyah. Gugur kewajiban sama sekali tidak wajib puasa, tidak wajib fidyah. Bebas. Dengan alasan e, na'am mansuh mutlak hukum yang ada di ayat itu. Nah, ini pendapat Malik dan yang lain yang kami nukil di sini tapi ini jelas pendapat yang lemah. Nah, ini jelas pendapat yang lemah. Yang benar pendapat Ibnu Abbas sama dengan jumhur yang telah kita dengar tadi. Naam dan uh, fatwa lajna dipimpin Ibnu Baz, Al-Albani, Al-Utsaimin, Al-Wadi'i. Itu yang kita pegang sesuai dengan dalil. Barakallahu fikum. Masalah kedua, hukum orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh yang telah membayar fidyah sebagai ganti puasa lantas dia sembuh di kemudian hari. Nah, kalau terjadi kasus nah ahli medis memfonis ini penyakitnya tidak ada harapan sembuh. Dia pun menjalani hukum yang telah kita pelajari tadi. Dia bayar fid fidya. Nah. Atau melihat keumuman biasanya orang seperti itu ya sudah masyhur dikenal penyakit itu kalau kalau orang pernah kena penyakit itu jika kena penyakit itu tidak ada yang sembuh. Nah, belum ditemukan ada yang sembuh berdasarkan kebiasaan. Maka dia pun menjalani hukum tersebut ternyata Allah takdirkan lain ternyata kau sembuh nah ini di luar kebiasaan ini di, di luar ya diagnosis meleset nah, ini kan sudah diterangkan sebelumnya bahwa ini apa hasil ij ijtihad. Jadi di sini beramal yang tingkatannya gola batu don, bukan yakin. Karena memastikan benar-benar pasti tidak akan sembuh itu ilmu goib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun ini hasil ijtihad. Ya, hasil ijtihad. Ghalabatul dhon, prediksi kuat. Dan itu dijadikan dasar untuk beramal. Nah, beramal itu ya, kalau tidak bisa dengan yakin, maka dengan dugaan kuat. Ya, termasuk dalam masalah ini posisinya adalah beramal dengan hasil ijtihad dengan dugaan kuat. Oleh karena itu bisa saja meleset. Nah, meskipun jarang. Nah, kalau terjadi kasus seperti itu, selama ini sudah bayar fidyah. Suatu saat nah, ada penemuan baru misalkan, ada alat baru ternyata bisa mengobati Allah takdirkan sembuh. Nah, bagaimana? Ya, bagaimana dengan fidyahnya selama ini? Sekarang sembuh sehat, masya Allah. Kalau mau mengkodok yang telah lewat bisa dia. Nah, Bagaimana ini? Sini kami nukil keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Kata beliau pada masalah ini ada dua kemungkinan. Ya. Eh, kemungkinan tersebut adalah vid yang telah diberikannya sah dan tidak perlu mengulangi dengan kodok. Atau kemungkinan yang kedua bahwa fidyah tersebut gugur sehingga dia terkena kewajiban mengkodok. Ibnu Qudamah mengatakan ada dua kemungkinan tersebut. Kemudian beliau mengatakan bahwa yang menguatkan kemungkinan pertama kemungkinan pertama adalah fidyahnya sah dan tidak perlu mengulangi dengan ko kodo itu sudah berlalu sesuai dengan hukum syar'inya. Yang menguatkan ini adalah para ulama dari madhab Hambali kata beliau menyebutkan dalam permasalahan haji bahwa barang siapa mampu dari segi harta dan tidak mampu dari segi fisik karena lanjut usia atau lemah fisik atau karena penyakit yang tidak harapan sembuh kemudian dia menunjuk seorang wakil yang mampu menghajikannya atas biayanya lalu setelah itu ternyata ia sembuh hajinya tetap sah karena dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT pada waktu itu dan telah terlepas dari kewajiban yang diperintahkan kepadanya apa yang terjadi pada puasa sama dengan ini ia pun telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan telah terlepas dari kewajiban dengan pembayaran fidyah sehingga ia tidak diwajibkan lagi melakukan qada puasa setelah ia mendapat kesembuhan. Ini yang menguatkan. Dan pendapat ini ditegaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daim yang dipimpin Ibnu Bas. Itu sudah selesai urusannya. Fidyahnya sah. Ya. Karena dia sudah melaksanakan apa yang wajib baginya ya dalam sesuai hukum syariat Allah SWT dan itu sudah lewat. Nah, sehingga selesai urusannya. Tidak ada kewajiban untuk menggantinya dengan qadha. Nah, sekarang dia sehat, ya dia menghadapi hukum yang baru untuk hari-harinya sekarang dan kedepannya. Adapun ini sudah lewat ya sesuai dengan uh, naam apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. طيب Dan di sini kami sebutkan peringatan bahwa hukum yang kita dengar bahwa orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena lanjut usia atau karena penyakit yang tidak ada harapan sembuh kewajibannya adalah berfijah ya, itu sama saja baik dia mukim ataupun musafir. Nah. Kemudian kita masuk pada ketentuan fidyah. Halaman 123. fidyah yang diberikan kepada seorang fakir miskin Nah, fakir miskin yang dimaksud di sini fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Lihat catatan kaki. Nomor 7. Yaitu fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Karena fidyah bersifat wajib sehingga tidak diperbolehkan dibagikan kepada non muslim sebagaimana pula zakat. Nah, adapun yang bersifat sunnah seperti sedekah maka bisa diberikan kepada non muslim yang bukan harbi. Ya, yang non harbi. Harbi itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, yang non harbi ya ya yang tidak memerangi kaum muslimin. Nah. Jadi penekanannya sekarang fidyah karena itu bersifat wajib maka fakir miskinnya harus muslim. Nah, kalau diberikan kepada fakir miskin non muslim tidak sah. Karena bersifat wajib. Tayyib. Fidyah itu adalah setiap jenis makanan yang biasa diberikan seseorang kepada keluarganya di antara makanan-makanan pokok negeri setempat, baik itu gandum, bur, syair atau beras, maupun lainnya. Kalau negeri kita apa? Ber beras. Nah, karena alasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memberi makan secara mutlak tanpa membatasinya dengan jenis makanan tertentu. Dalam firman-Nya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah berupa memberi makan seorang fakir miskin. Allah tidak batasi fidyah itu dengan makanan tertentu, tapi dikatakan fidyah itu adalah memberi makan seorang fakir miskin. Memberi makan maksud di sini makan yang merupakan makanan pokok yang mengenyangkan. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Apa yang menjadi makanan pokok ke keumuman di tempat itu? Itu yang wajib dibayarkan. Nah, negeri kita beras. Ada beberapa masalah terkait dengan ketentuan fidyah. Masalah pertama, tata cara pemberian fidyah. Membaginya dalam keadaan mentah atau dalam bentuk makanan yang siap dikonsumsi. Dalam keadaan mentah berarti berupa beras. Siap dikonsumsi berarti sudah jadi nasi. Nah, tinggal dimakan. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh diberikan dalam bentuk siap dikonsumsi, dalam bentuk nasi tidak boleh. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ini lemah. Yang benar, pendapat kedua yang kami nukil di sini, fidya bisa diberikan dalam bentuk bahan mentah yang bisa dimiliki untuk dimanfaatkan semaunya. Berikan beras, ya. Dia miliki. Setelah itu terserah Nah, terserah dia mau diapakan, sudah jadi miliknya. Atau dalam bentuk makanan yang siap dikonsumsi. Bisa ini, bisa itu. Alasannya Allah memerintahkan memberi makan secara mutlak tanpa membatasi tata caranya dengan tata cara tertentu. Nah, ini menuntut dan menunjukkan berarti sah dengan tata cara apapun. Ya, menurut kebiasaan masyarakat. Apakah diberikan dalam bentuk beras, bahan mentah ataukah sudah siap santap? Kebiasaan masyarakat kan begitu. Nah, kalau memberikan orang miskin ya ada yang dengan beras, ada yang dengan nasi, begitu. Termasuk dalam kategori itu semua baik memberikannya dengan dalam bentuk bahan mentah atau sudah siap santap masuk dalam ya kategori memberi makan fakir miskin itu am, Nah. Jadi Allah SWT mengatakan to'amu mis eh, fidyatun to'amu miskin. Jadi it'am memberi makan. Allah tidak mengatakan bersedekah. Ya, bersedekah yang artinya kalau sedekah itu di, diberikan untuk dimiliki dalam bentuk beras untuk dimiliki enggak itu am memberi makan jadi kalau diberikan dalam bentuk siap santap Berarti masuk dalam kategori memberi makan. Nah. Jadi berdasarkan makna ayat demikian. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Masalah kedua ukuran fidyah yang wajib diberikan. Ukuran fidyah itu berapa yang wajib? Nah, ada beberapa pendapat yang kami nukil di sini ya kita langsung pada pendapat yang terbaik. Nah, yaitu pendapat ketiga halaman 126. Ada pula yang berpendapat tidak ada ketentuan kadar tertentu. Nah, kan ada ulama yang mengatakan pendapat pertama mengatakan eh, satu mut ada yang mengatakan setengah so' ya berarti dua mut nah ada pula yang berpendapat tidak ada ketentuan kadar tertentu nah dengan dalil bahwa Allah SWT memerintahkan pembayaran fidyah secara mutlak tanpa membatasi dengan kadar tertentu To'amu miskin jadi sah dibayarkan dengan kadar yang dianggap cukup dalam pemberian makanan menurut tuntutan kebiasaan masyarakat. To'amu miskin, kadar yang dianggap cukup dalam memberi makan fakir miskin yang membuat dia kenyang sekali makan. Berarti masuk dalam kategori memberi makan fakir miskin yang mengenyangkannya. Nah, sesuai dengan makna ayat. Jadi kalau diberi beras satu mut, wah itu sudah cukup jelas sudah nah setengah setengah kilo cukup ya sudah kenyang belum kalau setengah kilo beras hah <laughs> banyak sudah banyak sekali ayo nah atau lebih kurang dari itu maksudnya. Intinya kadar ya yang mengenyangkan dia sekali makan. Dia makan tanpa lauk, tanpa sayur. Makan beras itu dia dia masak jadi nasi, dia makan tanpa tambahan yang lain, dia kenyang sekali makan. Itu amu mis miskin. Nah, nah, kami nukil di sini keterangan Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' masih halaman 126 Paragraf kedua, kata Ibn Uthaymin, tidak ada ketentuan secara syariat mengenai kadar makanan yang akan diberikan sebagai fidyah. Maka dari itu, permasalahan ini dikembalikan ketentuannya kepada kebiasaan masyarakat dan ukuran yang dipandang cukup pantas dalam hal pemberian makanan. Ya. Ketika Anas bin Malik telah lanjut usia, beliau pernah mengumpulkan 30 orang fakir miskin dan memberi mereka roti dengan lauknya. Dengan melakukan ini, jika ternyata para fakir miskin tersebut bisa kenyang sebagai makan siang atau sebagai makan malam mereka, yang sekali makan, hal itu cukup untuk dinyatakan sebagai fidyah. Nah, athar Anas tersebut riwayat Al-Bukhari secara muallak yang tanpa menyebut sanad. Nah, dan dikeluarkan oleh Ad-Darqutni secara mausul sanad bersambung dan nyatakan sahih sanadnya oleh Al-Albani. Nah, jadi Eh, Anas ketika lanjut usia tidak mampu lagi berpuasa. Nah, beliau memberi fidyah berupa roti dan daging. Nah, diberikan kepada fakir miskin. Nah, dan riwayat Ad-Darqutni yang disebutkan tadi lafadznya eh, Anas bin Malik membuat satu mangkok besar makanan tharid namanya yaitu roti yang diremuk dan dimasak bersama daging ya ini cukup istimewa ini nah makan istimewa di masa itu tharid roti diremuk kemudian dimasak bersama daging lezat Kemudian Anas bin Malik memanggil 30 fakir miskin. Semua yang dipersilakan makan sampai kenyang semua. Nah. Tayyib. Ini dilakukan di akhir jadi kalau langsung dikumpulkan akan disebutkan nanti. Kalau langsung dikumpulkan 30 fakir miskin seperti itu, ini berarti dilakukan di akhir di akhir bulan Nah, tidak boleh dimajukan. Ini akan dibahas nanti. Nah, selanjutnya kami nukil di sini bahwa Ibnu Utsaimin menyatakan dalam pembayaran fidyah sebaiknya menyertakan pula sesuatu yang bisa menjadi lauk pauknya, daging atau sejenisnya. Jadi itu sebaiknya artinya kesempurnaan, tambahan pahala. Tapi yang wajib adalah makanan pokoknya. Kalau kita berasnya atau nasinya. Nah, berikutnya, paragraf berikutnya masih di halaman 127. Pembayaran fidyah untuk tebusan sehari puasa bisa ditunaikan pada hari itu juga. Pada hari yang sama. Bisa pula dengan cara menundanya pada hari terakhir puasa. Seperti yang dilakukan Anas. Jadi di hari terakhir kumpulkan panggil 30 orang. Nah, akan tetapi tidak diperbolehkan dan tidak sah mendahulukan pembayaran fidyah sebelum hari puasa yang diganti itu. Hari pertama panggil 30 orang bayar fidyah. Tidak bisa. Nah, karena itu masuk kategori melakukan suatu amalan sebelum terjadi sebab faktor diwajibkannya amalan itu. Nah, masalah ketiga halaman 128. Fidyah yang dibayarkan dengan uang bukan dengan makanan tidak sah. Jadi diganti dengan uang tidak sah. Kenapa? Karena yang diwajibkan oleh Allah adalah it'am. Fidyatun to'amu miskin. Memberi makan. Yani it'am pemberian makanan, bukan pemberian uang. Ya, Allah menamainya dengan it'am, pemberian makanan. Berarti harus makanan, baik mentah maupun siap santap. Nah, ini ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah kita membahas. Tetapi jangan salah paham. Sebagian orang mewakilkan pembelian fidyahnya kepada orang lain karena dia sibuk, misalkan minta tolong. Nah, dia memberikan uang ke wakilnya. Tolong belikan fit makanan untuk fidyah. Jadi dia mengeluarkan dari dari sakunya uang. Tapi sampai ke fakir miskin bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk makanan. Sah. Jadi yang diperhitungkan di sini yang sampai ke fakir miskin. Lain halnya jadi masalah kalau wakilnya bagi-bagi uang. Suruh beli makanan dia bagi-bagi uang. Nah. Dia yang tanggung jawab. Nah, dia yang tanggung jawab ya dia harus ganti disuruh beli makanan atau dibagikan salah dia berikan berarti dia tanggung jawab nah karena tidak sah jadi harus sampai ke fakir miskin dalam keadaan apa makanan masalah keempat bolehkah memberikan seluruh fidyah itu kepada satu orang fakir miskin saja ditumpuk di satu fakir miskin nah atau harus diberikan kepada sejumlah fakir miskin sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Jadi misalnya 30 hari. Nah, porsi makan 30 fakir miskin kumpulkan ditumpuk di satu orang. Atau harus nyari 30 orang masing-masing diberi satu porsi. Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan boleh di satu ditumpuk di satu orang saja boleh dan sah ini madhab syafi'i difatwakan oleh lajnah daiman dipimpin Ibnu Bas ada juga yang mengatakan tidak sah ini yang dipilih Ibnu Utsaimin jadi ini masalah khilafiyah kami nyatakan di buku ini tampaknya pendapat pertama lebih kuat halaman 129 pendapat pertama lebih kuat yaitu pendapat siapa madhab Syafi'i yang difatwakan oleh lajnah dipimpin Ibnu Bas itu lebih kuat alasannya karena Allah memerintahkan pembayaran fidyah kepada fakir miskin secara mutlak. Allah mengatakan fidyatun to'amu miskin. Fidyah beri makan fakir miskin. Mutlak. Nah, Allah tidak menentukan jumlah fakir miskin yang harus diberi. Tidak ditentukan bahwa kalau kalau 30 puasa berarti harus 30 fakir miskin. Tidak tidak tidak ditentukan seperti itu. Nah, perintahnya mutlak toamu miskin. Jadi selama makanan itu diberikan ke fakir miskin, dia dia dia yang mengambilnya berarti masuk dalam ayat. Sebagaimana halnya kalau tiap hari bayar fidyahnya tiap hari, hari pertama beri makan fakir miskin orang itu. Hari kedua orang itu lagi. Hah? Hari ketiga orang itu lagi. Terus sampai terakhir orang itu saja yang diberikan. Masuk dalam ayat? Masuk karena itu termasuk to'amu mis miskin. Nah. Nah, oleh karena itu ini yang rajin insyaallah. Bab ke-8 pembatal-pembatal puasa. Namun sepertinya kita butuh istirahat. Nah, iya. تعدلوا بارك الله فيكم